Dan dalam kesempatan ini kita lanjutkan hal-hal atau apa saja yang bisa menjaga dan melindungi kita dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa hal yang merupakan bimbingan Rasulullah agar supaya kita terhindar, kita terlepas dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Karena fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar nanti di akhir zaman. Dan semua fitnah yang ada di akhir zaman sebenarnya adalah puncaknya adalah fitnatul Masih Dajjal. Di antaranya yang telah disebutkan adalah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam dan melindungi dan membentengi diri kita dengan keimanan dan terutama kita mengetahui fitnah Dajjal sebelum datangnya dengan kita membacakan hadis-hadis tentang Dajjal, sifat-sifat Dajjal, dan apa saja yang menjadi tanda keluarnya Dajjal. Dan bagaimana <clears throat> sepak terjangnya Dajjal nanti di akhir zaman. Siapa saja yang mengikuti mereka. Sehingga dengan hadis-hadis yang kita bacakan tersebut, kita bisa mengetahui sifat Dajjal secara utuh. Dan <clears throat> Dajjal dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah tersebut. Meskipun dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki manusia yang lain, akan tetapi semuanya itu tidak terlepas dari sihir atau apa yang telah dilakukan oleh sebagian manusia yang menggunakan sihirnya sehingga Dajjal termasuk salah satu di antara tukang sihir terbesar. Tukang hipnotis terbesar. Karena memang fitnah Dajjal dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang Dajjal yang menyebutkan tentang Dajjal adalah kemampuan Dajjal di dalam menyihir manusia sihir yang besar sehingga Dajjal bisa menyihir manusia hingga beriman kepadanya. Karena dia bisa menghidupkan, meskipun sebenarnya bukan dia yang menghidupkan, akan tapi setan yang menampakkan diri seperti hanya yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, seseorang yang ditanya oleh Dajjal, apakah seandainya saya bangkitkan engkau, saya bangkitkan orang tuamu, apakah engkau akan berlainan dengan saya? Maka orang tersebut mengatakan ya. Seandainya seorang yang beriman dan tahu tentang hadis-hadis tentang Dajjal, maka saya tidak akan tergiur dan tidak akan terkecoh dengan ujian Dajjal ini. Ketika Dajjal mengatakan, bagaimana kalau seandainya aku bangkitkan kedua orang tuamu, apakah aku akan beriman? Dia mengatakan ya. Maka Dajjal kemudian memanggil di hadapan kubur kedua orang tuanya Lalu kemudian Dajjal memanggil kedua orang tuanya. Dan muncullah. Muncullah kedua orang tuanya dari dalam kubur. Yang sebenarnya adalah setan. Setan yang dia ini menampakkan dirinya seperti kedua orang tua orang ini. Lalu kemudian dua setan yang menampakkan diri sebagai ayah dan ibunya ini kemudian datang kepada anaknya dan mengatakan wahai anakku berimanlah kepada Dajjal Berimanlah kepada dia, ya Tuhanmu. Akhirnya terfitnah. Jika demikian hal ini membangkitkan kedua orang tuanya, bahkan kedua orang tuanya mengatakan berimanlah wahai anakku. Apa yang akan terjadi ketika orang yang tidak mengetahui dan tidak <clears throat> mempelajari hadis-hadis Dajjal, apa yang akan mereka katakan? banyak yang terfitnah dengan al-masih dajjal. Sehingga kita berusaha berlindung kepada Allah SWT. Dan terutama salah satu di antara yang bisa melindungi kita dari bahayanya Dajjal adalah kita mengetahui sifat-sifat Dajjal ini. Kemudian, <clears throat> setelah kita mengetahui Al-Masih Dajjal, maka disebutkan di sini beberapa hal yang bisa melindungi diri kita dari Al-Masih Dajjal. Karena Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi mamin nabiyyin kata Rasulullah SAW. Tidak ada seorang nabi kecuali amdal ummatu ummatahu <clears throat> kecuali dia akan memperingatkan telah memperingatkan umatnya tentang fitnatul masih dajjal tentang fitnahnya al-masih dajjal al-a'war <clears throat> yang buta sehingga ketahuilah kata Rasulullah Ala innahu a'war. Sungguhnya dia adalah seorang yang buta. Fa inna rabbakum laisa bi'a'war dan sungguhnya Tuhanmu tidaklah buta sebelah matanya. Maka ini menunjukkan bagaimana ciri yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, khususnya di dalam salat. Dan banyak di antara kita yang masih belum mengetahui sunnahnya berlindung dari Al-Masih Dajjal ini. Dan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW kana yad'u fi salah. Rasulullah SAW senantiasa berlindung di dalam salat. Ini senantiasa berlindung di dalam salat. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. A'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ini salah satu lafaz hadis ini tadi. Aku berlindung kepada azab kubur dan dari fitnahnya Masih Dajjal dan fitnah al-masih dajjal <clears throat> dan fitnah kubur kedua-duanya adalah fitnah yang pasti terjadi. Sebagian di antara kaum muslimin mengingkari dan tidak meyakini akan adanya fitnah kubur atau azab kubur dan al-masihu dajjal dengan alasan hadis-hadisnya hadis ahad. Maka mereka yang mengatakan tentang hadis-hadis tentang fitnah kubur atau siksa kubur, adab kubur, atau kenikmatan yang ada dalam kubur, di alam kubur, dan fitnah tentang Masih bejal adalah hadis-hadis yang mutawatir. Bukan hadis ahad, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian di antara mereka yang taklif kepada kelompok, sebagian orang yang tidak beriman dan tidak meyakini fitnah al-Masih Dajjal. Sehingga hadis-hadis tentang Dajjal, hadis-hadis yang mutawatir, bukan hadis ahad. Karena para ulama mereka yang lebih tahu, ulama hadis yang mereka lebih tahu tentang hadis-hadis Dajjal, mereka mengatakan dan menyatakan bahwasanya hadis-hadis tentang fitnah kubur dan fitnah Dajjal hadis yang mutawatir tidak diragukan lagi kebenarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Dan di antaranya bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagaimana hadis ini tadi berlindung dari godaan al-masih dajjal fitnahnya. Kemudian hadis yang lainnya dari Mus'ab <clears throat> ia mengatakan Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dia mengatakan karena Sa'dun ayahnya Mus'ab adalah putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, karena Saadun ya'muru bi khamsin." Memerintahkan lima hal wa yudzakkiruhunna 'anil nabi wa yadhkuruhunna 'anil nabi. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan hal itu dari Nabi saw. alaihi wasallam, "Annahu kana ya'muru bihinna" bahwasanya Nabi saw memerintahkan dengan lima hal ini. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang agak panjang. <clears throat> di antaranya adalah a'udzu bika min fitnatid dunya. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, yakni fitnah dajjal. Maksudnya adalah fitnah ad-dajjal. Ini hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Sehingga ini di antara hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita umatnya untuk berlindung dari Al-Masih Dajjal. Di antaranya juga <clears throat> ketika disebutkan dalam penjelasan hadis ini oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ahli hadis dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. <clears throat> Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan tentang hadis ini. Fi dunya alat dajjal ketika Dajjal itu dengan kata-kata dunia, fitnah dunia. Fitnahnya dunia. Dan yang dimaksud adalah fitnah Dajjal. Kata Ibnu Hajar, ketika disebutkan fitnah dunia, yang dimaksud adalah Dajjal, isyaratun ini adalah isyarat ila anna fitnah Dajjal, bahwasanya fitnahnya Dajjal, fitnahnya Al-Masih, Dajjal a'ghamul fitanil waqi'ati fid dunya. Menunjukkan fitnah yang paling besar yang akan terjadi di dunia ini. Fitnah yang paling besar yang terjadi di akhir zaman nanti. Fitnah dunia. Karena manusia yang kafir gara-gara Dajjal begitu banyaknya. Yang murtad dan kemudian ragu dengan agamanya dan sampai kemudian beriman dengan Al-Masih Dajjal dan mengikuti Dajjal ini terlalu banyak untuk disebutkan. Karena Dajjal berkeliling dunia dalam jangka waktu 40 hari, hari pertama seperti satu tahun, hari kedua seperti satu bulan, dan hari-hari yang lainnya seperti hari biasa. Sehingga jika dihitung umurnya Dajjal ketika keluar sejak munculnya pertama kali nanti di akhir zaman sampai di akhir fitnahnya Dajjal hanya satu tahun lebih sedikit. Akan tapi dia berkeliling seluruh dunia. Dia berhasil berkeliling seluruh dunia dan <clears throat> kemudian banyak yang mengikuti Dajjal ini. Kecuali orang yang berada di Mekah dan Madinah. Al-Masih Dajjal tidak bisa masuk kedua kota ini. Haramain. Yaitu Mekah dan Madinah. Setiap pojok-pojoknya, ujungnya kota Mekah dan Madinah, setiap jalan yang bisa dilalui, itu ada malaikat yang menghunuskan pedangnya. Ada malaikat yang menghunuskan pedangnya. Sehingga tidak bisa masuk. Sehingga ketika pada masanya Dajjal, maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya ketika Dajjal ini di luar kota Madinah, sehingga disebutkan dalam satu riwayat Bukhari bahwasanya ketika Dajjal sampai di luar kota Madinah di Baida'a, <clears throat> maka Dajjal kemudian <clears throat> ketika itu Madinah terjadi gempa, diguncangkan Akhirnya tidak ada seorang yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan kecuali dia akan keluar dari kota Madinah. Orang kafir atau orang mukmin atau orang munafik yang mereka itu di dalam hatinya ada kemunafikan maka mereka akan keluar dari kota Madinah keluar menuju Masih Dajjal mereka akan mengikuti Dajjal sehingga yang di Madinah pada akhir zaman ketika munculnya Dajjal hanyalah orang-orang mukmin saja. Hanya orang-orang mukmin saja. Nah ini. <clears throat> Maka pada saat itulah kemudian mereka mengikuti Al-Masih Dajjal. Sampai demikian fitnahnya. Imam Muslim meriatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah ia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza istadda ahadukum, idza tashahhada ahadukum." Ini salah satu di antara doanya yang seharusnya kita laksanakan. Itu dalam riwayat Muslim dan juga telah disebutkan tadi. Apabila kalian telah mengucapkan tasyahud, artinya dalam setiap salat. Setiap setelah selesai tasyahud, idza tashahhada ahadukum kata Rasulullah apabila salah seorang di, di antara kalian kita syahud dalam salatnya, falyasta'iz billahi min arba. Setelah selesai, berarti sebelum salam. Karena tasyahud setelah itu adalah salam. Maka berlindunglah, mohon perlindunganlah kepada Allah min arba dari empat empat hal. Yaqulu yaitu mengucapkan di dalamnya Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam. Allahumma inni a'udzu bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, wa min azabil qabri dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat dari fitnahnya hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masih dajjal dan dari keburukan fitnah masih dajjal. Ini yang seharusnya kita hafalkan. Ini sudah pada hafal ini. Insya Allah sudah. <clears throat> Kalaupun ada sebagian yang belum hafal bisa minta <clears throat> eh, kepada yang lain yang sudah hafal. Jadi ini adalah doa yang perlu untuk kita amalkan. Meskipun di sekolah-sekolah belum diajarkan ini. Nah, ini jarang diajarkan di antara uh, eh, salatan atau tuntunan salat ini jarang disebutkan <clears throat> sebagai salah satu yang dihafalkan. Akan tapi sudah salah yang kita mengamalkan sunnah yang yang seharusnya kita laksanakan ini. <clears throat> Ini salah satu sunnah, sunnah yang bahkan disebutkan di dalam Bukhari dan, dan Muslim. Dalam satu riwayat <clears throat> Imam Taus salah seorang di antara tabi'in besar, senior tabi'in, ia bertemu dengan 50 orang sahabat Artinya gurunya Taus ini adalah <clears throat> sekitar 50 sahabat. Dia sempat bertemu dengan mereka. Dan sudah pernah naik haji sebanyak 40 kali. 40 kali naik hajinya. Ini Imam Taus. <clears throat> Dan termasuk di antara ulama atau tabi'in yang mustajabud dakwah. Yang banyak dikabulkan doanya. Sehingga sangat mudah dikabulkan doanya. Ini di antara keutamaan Taus. Hingga Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan <clears throat> dia termasuk di antara orang yang paling menjauh berusaha menghindari dari sultan, dari penguasa, mendekati penguasa atau menjilat penguasa. Ada tiga orang yang sangat jauh dari mereka. Di antaranya Abu Dhar al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW, Kemudian yang kedua adalah Tauf, termasuk sinar tabi'in pada zamannya, dan Imam, Imam Sufyan As-Sawri pada masanya. Ini diantara <clears throat> disebutkan keutamaannya. Imam Taus mengatakan, eh, Imam Taus memerintahkan anaknya mengulangi salat kalau belum membaca doa ini. Sampai-sampai Imam Taus saking berhati-hatinya ketika doa anaknya ini belum membaca doa ini berlindung dari empat hal, Imam Taus mengatakan ulangi salat. Anaknya disuruh untuk mengulangi mengulangi salat. Subhanallah sampai demikian Imam Taus ini kehati-hatiannya dan betul-betul berpegangnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini. Tidak pernah meninggalkan doa Allahumma ni'udzubika min adabi jahannam min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Wamin fitnatil masih jalan. Sehingga ini adalah merupakan dalil dan petunjuk bagaimana bagaimana para salaf di dalam mengajari anak-anaknya di dalam berdoa dengan doa ini akung ini. ini. <clears throat> Sehingga salah seorang di antara ulama mengatakan safari ini di antara yang seharusnya dilakukan oleh setiap alim adalah menyebarkan dan menyampaikan hadis-hadis tentang Dajjal kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada manusia berdakwah menyampaikan hadis Dajjal. Ini sampai disebutkan Imam Mustafari ini mengatakan demikian. Dan termasuk para salaf. Sehingga menunjukkan bahwasanya para ulama, para tabi'in, mereka beriman dengan adanya Al-Masih Dajjal, beriman dengan adanya fitnah kubur, adab kubur, yang menunjukkan bahwasanya ini adalah suatu keyakinan yang sudah mengakar sejak zaman sahabat. Bagaimana kok ada sebagian kelompok di antara kita kaum muslimin yang meragukan, tidak meyakini adanya adab kubur atau adanya fitnah Masih Dajjal di akhir zaman nanti. Dengan dasar hadisnya hadis ahad, ini, dengan dasar yang Hahab. Atau hadisnya zonni Dalalah. Ini istilah mereka. Penunjukannya enggak jelas. Atau tidak yakin. zon saja. Sehingga ini adalah kelompok yang berbahaya. Dikhawatirkan termasuk pengikut Dajjal. Eh, karena apa? Karena ini tadi. <clears throat> Adab kubur dustakan karena tidak sesuai dengan studi empiris studi laboratoris nggak bisa nggak bisa dibuktikan sehingga mereka mengingkari hadis azab kubur itu dengan alasan tidak terbukti karena apa nggak masuk di akal kenapa nah, ini karena diteliti bahwasanya orang yang paling zalim atau orang yang paling ahli maksiat atau orang-orang kafir itu kuburnya ditanamkan atau ditaruh alat pendeteksi di syuting dan dia apa? suaranya di dalam kuburnya. Ternyata tidak terjadi apa-apa. tidak nah, terjadi apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Bagaimana kok ada adat kubur? Sehingga mereka salah paham bahwasanya yang dimaksud kubur itu adalah kuburan alam kubur itu alam kuburan. Beda antara alam kubur, alam kubur dengan alam kuburan. Kuburan itu termasuk masalah dunia. Yang kita saksikan, kita kedup, dan kita <clears throat> eh, kita tanamkan jenazah di dalamnya. Ini kubur dan ini adalah termasuk tanah yang itu adalah perkara dunia. Alam kubur adalah sebagaimana alam jin yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihat jin maka kubur adalah alam yang lain. Bahkan bukan alam jin. Jin pun eh, juga tidak bisa melihat dan menyaksikan azab kubur. Tidak ada yang tahu. Meskipun jin. Dan jin juga termasuk yang diazab dalam kuburnya. Bagaimana jin dikubur? Kita tidak mengetahui alam jin. Bagaimana kita mengetahui alam kubur? Alam barzah yang kita tidak mengetahui sama sekali dan tidak bisa kita ukur dengan alat-alat yang ada di dunia ini. Sehingga ada kubur alam yang berbeda, yang tidak bisa <clears throat> kita samakan dengan dunia ini. Ini yang berkaitan dengan doa perlindungan dari azab kubur. Kemudian <clears throat> Imam Safari melanjutkan dan telah disebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda keluarnya Al-Masihud Dajjal adalah nisyanu dzikrihi alal manabir karena dilupakan tidak disebutkan tidak dipisahkan tidak disampaikan hadis-hadis tentang dajjal di atas mimbar kita rasanya sepanjang hidup ini selama bertahun-tahun pernahkah kita mendengar dan banyak mendengar tentang hadis dajjal sangat jarang sangat jarang dibacakan dan disampaikan tentang hadis dajjal ini Padahal hadis Dajjal ini banyak disampaikan Rasulullah dan Rasulullah SAW senantiasa berdoa minta berlindung darinya. dia siyama fi zamanina kata safar ini apalagi di zaman kita. Safar ini ini hidupnya eh, termasuk di antara para ulama yang hidup di zaman salaf. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? <clears throat> Pada masanya beliau, beliau mengatakan apalagi di zaman kita. Ada. Nah, apalagi di zaman kita sekarang ini. <clears throat> di asra isra fihil fitan, di mana fitnah telah banyak terjadi. maka surat fihil mihan, dan banyak ujian, <clears throat> banyak berbagai macam cobaan dan ujian menimpa kaum muslimin. dan ndarasat fihi ma'alimus sunan, dan banyak dilupakan dan banyak luruh sunnah-sunnah. <clears throat> Wasarat sunan fihi kalbidah. bahkan sunnah itu seperti bid'ah. Kebalikannya wal bid'u syar'un yattaba. Sementara bid'ah seperti syariat yang harus diikuti dan tidak boleh ditinggalkan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini di antara ucapan Imam Safarini berkaitan dengan Al-Masih Dajjal dan fitnah <clears throat> Al-Masih Dajjal. Sehingga banyak sunnah yang sudah kita lupakan dan banyak bid'ah yang sudah banyak dianggap sebagai syariat yang harus diikuti. Padahal tidak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian <clears throat> di antara yang bisa melindungi kita dari Al-Masih Dajjal, fitnahnya, adalah menghafalkan beberapa ayat dari surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Khususnya ini juga isyarat untuk kita menghafalkan surat Al-Kahfi, terutama awal-awalnya. <clears throat> Kalau kita bertemu, seandainya bertemu dengan Dajjal, maka sangat bermanfaat surat Al-Kahfi ini. Nah, ini. Dan tidak mungkin kita ini merencanakan ketemu Dajjal membaca mushaf. Bisa jadi mendadak ketemu Dajjal. Kita tidak tahu tetapi yang bermanfaat pada saat bertemu dengan Al-Dajjal itu adalah awal surat Al-Kahfi. Dalam sebagian riwayat disebutkan akhir surat Al-Kahfi. Kalau begitu bagaimana yang kita hafal? Baca saja awalnya dan juga apa? Akhirnya. <clears throat> Dua-duanya sahih riwayatnya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat 10 ayat. 10 ayat jika di awalnya 10 ayat, akhirnya misalkan 10 ayat, maka kita hafalkan jika tidak mampu untuk menghafal seluruhnya yang berjumlah 110 ayat, maka kita hafalkan 10 depan dan 10 bagian belakang. Nah ini. <clears throat> Di antara hadis yang disebutkan tentang hal ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Dari hadis An-Nawas bin Sam'an, hadisnya panjang. Akan tetapi hadis ini yang menceritakan tentang Al-Masih Dajjal, di dalamnya ada sabda beliau SAW, Man adroka minkum, barang siapa di antara kalian yang bertemu, bertemu dengan Dajjal, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Barang siapa yang bertemu, berpapasan dengan Dajjal, jangan kemudian mencari Dajjal. Nah ini, bukan bagian kita. Tetapi seandainya kita terpaksa kemudian akhirnya terke, terkejar oleh oleh Dajjal. Karena Dajjal ini bisa berjalan dengan dengan cepat disebutkan perjalanannya Dajjal seperti awan. Perjalanan awan. <clears throat> Berapa kilometer per jam kalau awan ini? Kita tidak tahu. Bagaimana perjalanan Dajjal demikian cepatnya? Dan disebutkan pada masa itu tidak ada kendaraan yang seperti sekarang ini. Wallahu alam bisa jadi bahan bakar minyak sudah tidak ada lagi. Ini adalah sesuatu yang apa? Yang mungkin terjadi karena persediaan minyak terbatas. Dan ahli minyak sudah mengetahui hal ini. Sehingga kita di dunia ini sebenarnya banyak kemudian ilmuwan yang mencari bahan bakar alternatif karena memang bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang sifatnya terbatas. Ada batasannya dan ada e, batas maksimalnya. Nanti satu saat itu akan akan bisa habis. Nah bisa jadi, meskipun perkembangan teknologi demikian pesatnya, tetapi pesawat, kendaraan bermotor sekarang ini, itu adalah kendaraan-kendaraan yang harus menggunakan bahan bakar minyak. Dan karena bahan bakar yang <clears throat> demikian ini terbatas persediaannya, bisa jadi suatu saat habis dan kemudian harus berganti dan e, kembali kepada kendaraan zaman dahulu. Yaitu kuda. Karena itu disebutkan Rasulullah SAW bahwasanya nanti di akhir zaman ketika kaum muslimin berperang dengan Yahudi maka Rasulullah menyebutkan ada sepuluh penunggang kuda terbaik pada masa itu. Ini eh, sepuluh gunungan juga terbaik. Ada sebagian orang yang mentakwilkan maksudnya itu mungkin sepuluh eh, ke apa namanya pilot. Eh, ini karena waktu itu kan zamannya sudah zamannya apa? e, pesawat terbang seperti sekarang ini. Sehingga ditakwilkan sepuluh gunungan kuda terbaik maksudnya adalah pilot. Tidak perlu. Eh, ini karena Rasulullah sudah bersabda, al khayluma <clears throat> kuda itu itu adalah Eh, sudah dijamin di ubun-ubunnya al khair ada kebaikan ila yaumul qiyamah hingga di hari kiamat maksudnya kuda itu akan ada apa ada kebaikannya maksudnya eh, akan digunakan untuk berjihad fisabilillah hingga menjelang datangnya hari kiamat maka disebutkan di sini <clears throat> bahwasanya di antara yang bisa melindungi kita barang siapa yang bertemu dengan dajjal maka bacakanlah awal-awal surat Al-Kahfi. Dalam riwayat Muslim juga dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal, barang siapa yang hafal. Bagi yang ingin menghafal, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Meskipun umur kita sudah tua. Insya Allah bisa bagi kita yang eh, yang punya keinginan kuat, insya Allah bisa menghafalnya. <clears throat> Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, Usima minat dajjal niscaya dilindungi dari dajjal. Jadi keutamaannya menghafal surat Al-Kahfi. Ini Seharusnya kita lebih hafal surat Al-Kahfi daripada surat-surat yang lain, termasuk surat Yasin. Eh, termasuk surat Yasin atau tokohnya lain. Surat Al-Kahfi ini yang dibaca oleh para sahabat rutin. Termasuk yang dibaca setiap hari Jumat. Ini adalah surat Al-Kahfi. Para sahabat menghafalnya, membacanya. Ini di antara sunnah sahabat radhiyallahu anhum yang mereka membaca di setiap hari Jumat ini surat Al-Kahfi. <clears throat> Maka disebutkan dalam ai usima min ad-dajjal ay min fitnati yakni dilindungi dari fitnah dajjal. Imam Muslim mengatakan bahwasanya Syu'bah salah satu perawi hadis ini meriwayatkan dengan lafaz min akhiril kahfi akhir surat Al-Kahfi. <clears throat> Sementara Hamam yang lainnya, perawi yang lainnya mengatakan awal surat Al-Kahfi. Dan dua riwayat ini riwayat yang sama-sama sahihnya. Artinya perawinya sama-sama sikah. Bisa dipercaya. Imam Nawawi mengatakan, <clears throat> kenapa kok disebutkan oleh Rasulullah SAW awal surat Al-Kahfi? Karena ceritanya awal surat Al-Kahfi adalah kisahnya Ashabul, Ashabul Kahfi. Yang oleh Allah dihidupkan selama 300 lebih dan mereka tidak berubah masa mudanya. Ini tidak berubah dari masa mudanya. Di situ menunjukkan bahwasanya awal surat Al-Kahfi ini termasuk ada yang menguatkan bahwasanya yang bisa melindungi dari fitnah kejal adalah di awal surat Al-Kahfi ini. Karena di dalamnya di awal surat Al-Kahfi 10 ayat ini diceritakan tentang Ashabul Kahfi. Di mana Ashabul Kahfi mereka ketika sejak masuk ke gua hingga kemudian ditidurkan oleh Allah SWT sampai selama 319 tahun. Mereka bangun dalam keadaan umurnya tidak berubah. Tidak berubah jadi tua, kemudian jenggotnya lebat. Nah, ini. Mereka bangun tidak ada tanda-tanda bahwasanya mereka sudah berumur sekian tahun lamanya. Demikianlah Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia yang diberi oleh Allah SWT hidup yang demikian lamanya. Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang Ad-Dajjal, datang <clears throat> sahabat kami <clears throat> Majari yang kemudian sempat bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau ketika terdampar. Dajjal waktu itu dalam keadaan terbelenggu. Dan kemudian Dajjal mengatakan bahwasanya hampir saja waktu saya akan akan datang, akan keluar. Eh. Sehingga kemudian sampai sekarang sehingga Dajjal waktu itu masih ada, sudah ada. Dan setiap Nabi menceritakan tentang fitnah Dajjal, Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang Dajjal, Dajjal waktu itu sudah ada. Sebagaimana diceritakan oleh Sami Medjari. Sehingga Dajjal dengan umurnya yang demikian lamanya bukanlah sesuatu yang ajaib. Bukanlah sesuatu yang menakjubkan bagi orang yang beriman. Allah Maha Kuasa untuk <clears throat> menciptakan makhluk manusia yang umurnya sekian tahun bahkan lebih dari 1400 tahun sampai sekarang ini. Seandainya Dajjal eh, lahir pada waktu itu. Tetapi Dajjal pada saat Rasulullah SAW diutus itu sudah <clears throat> sudah ada dalam keadaan terbelenggu. Dan nanti akan keluar di akhir zaman. Kita tidak tahu tahun berapa. Artinya umurnya Dajjal bisa jadi 1500 atau 1000 berapa. Yang jelas usia Dajjal demikian tuanya tidak merubah mereka, tidak merubah fisiknya. Demikianlah Dajjal. Sehingga surat Al-Kahfi ada kesesuaiannya. Yaitu karena Allah Maha Kuasa menciptakan dan menjadikan manusia tidak berubah fisiknya. Dan disebutkan di dalamnya, <clears throat> barang siapa yang uh, mentadaburi ayat-ayat yang ada di awal surat Al-Kahfi, dia tidak akan terfitnah dengan Masih Dajjal. Di dalam, di akhir surat Al-Kahfi disebutkan, dan itu awal surat Al-Kahfi 10 ayat terakhir. Di awal 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi disebutkan, hasibal ladina kafaru ayyattakhidu min dunia awliya." Maka orang-orang kafir menyangka mereka menjadikan selain Allah itu sebagai wali mereka. Dan ini isyarat kepada Dajjal yang akan dijadikan sebagai walinya orang-orang kafir, pelindungnya dan penolongnya orang-orang kafir Yahudi pada akhir zaman nanti. Dan ini kesesuaian dari awal ayat surat Al-Kahfi dan juga di akhir surat Al-Kahfi. Semuanya berisi tentang hal-hal yang memberikan keimanan kepada seseorang <clears throat> dan tidak takjub dengan keluarnya seperti fitnahnya Masih Dajjal. Seorang yang beriman kepada Allah, maka dia tidak akan takjub dengan keluarnya Dajjal di akhir zaman. Karena al masih Isa juga demikian. Bahkan lebih menakjubkan daripada Dajjal. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kemudian diangkat ke langit dan hidup sampai sekarang dan nanti akan hidup sampai nanti kemudian memerangi dan membunuh Al-Masih Dajjal. Hidup. Ini termasuk di antara kelebihan yang diberikan kepada manusia. Ini di antara yang bisa uh, melindungi kita dari Dajjal. Dalam riwayat Al-Hakim dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Innaman man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Sungguhnya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal Jum'atain. Niscaya akan diberikan cahaya di antara dua Jumat. Ini di antara keutamaannya membaca surat Al-Kahfi. Maka seharusnya <clears throat> bagi seorang muslim untuk eh, menjaga surat Al-Kahfi ini dan menghafalnya, mengulang-ulangnya.